Thank you. قد وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له qalu kunu hudan aw nasara tahtadu wa qalu mereka berkata mereka orang-orang Yahudi mereka orang-orang Nasrani orang Yahudi berkata kunu hudan jadilah kamu orang-orang Yahudi artinya kamu orang-orang iman diajak oleh orang Yahudi supaya mengikuti kebiasaan-kebiasaannya orang Yahudi. Begitu juga orang Nasrani kaum Nasara Bagi orang Nasrani juga ngajak-ajak orang yang beriman Jadilah kamu orang Nasara Maka Nabi disuruh menjawab Pul katakanlah tidak enggak yang benar bukan kok Yahudi bukan Nasrani yang benar adalah millata Ibrahim Hanifa yang benar milahnya Nabi Ibrahim agamanya Nabi Ibrahim yang Hanif yang lurus itulah agama yang benar Kenapa dibawa ke milata Ibrahim? Karena mereka mengakui mereka mengakui Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi, bapak mereka pun Nabi Ibrahim. Orang-orang Yahudi mengakui Orang Nasrani juga begitu, bahkan orang musyrik pun menganggap mereka adalah mengikuti Nabi Ibrahim. Yang benar millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi mereka memang senan selalu saja mengajak dengan berbagai macam cara. Wajar memang mereka beragama, mengajak orang lain, misinya. Kalau orang Yahudi bukan menginginkan orang-orang Islam itu beragama Yahudi yang diinginkan mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka walaupun masih tetap di dalam agama Islam. Kalau Nasrani memang misi ingin mengalihkan semua orang ini beragama Nasrani dan kita lewatikan pada ayat 120-nya kan dikatakan walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu walan tardo angkal sekali-kali tidak akan rela mereka terhadap engkau orang Yahudi nggak akan rela orang Nasrani pun juga tidak rela masing-masing adalah mau menarik hatta tattabi'a amil latahum sehingga kamu mau mengikuti agama mereka tarik menarik seperti itu itu semenjak dulu sudah terjadi itu dengan cara-cara mereka berbagai macam cara ada juga apa namanya yang menyuruh apa namanya kamu ikut masuk Islam nanti setelah itu keluar lagi itu juga ada yang begitu waktu akhirahu ya yarji'un kamu awalnya masuk Islam dulu pada apa namanya surat tiga ayat yang ke-72 nah itu mereka menyuruh di sana apa namanya di antara eh, jemaat ya ya tabana lima tasduna sabila man amana tabuna wa ja'alna jada'um ya ma ta'malun ya ayyuhalladzina apa wa qala ta'ifatun min ahli kitab aminu وَقَالَ mereka memasukkan mereka kepada orang Islam, orang-orang ahli kitab disuruh masuk kepada ahli kitab pada awalnya kamu masuk. Nanti setelah kamu beberapa bulan masuk atau beberapa hari masuk, waktu akhir Kamu supaya mengingkari lagi nanti, keluar lagi akhirnya. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Agar orang-orang yang sudah Islam itu kembali lagi menjadi kafir. Ini kan berbagai macam cara. Jadi bukan hal yang aneh sekarang pun masih terjadi semacam itu. Udah di dalam agama Islam lama tahu-tahu kok loh. Kenapa begitu? Karena pada zaman itu orang-orang Islam itu menganggap orang ahli kitab itu orang yang pinter, orang yang ngerti agama. Nah setelah di dalam Islam ikut aktif, keluar lagi. Maka pada ayat yang kita baca tadi itu dikatakan وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَ تَهْدَتُ Oh enggak, kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Itulah perintah Allah. Pada surat 4 eh, surat 3 mohon maaf, surat 3 ayat yang ke-95 dikatakan kul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim Hanifah wa ma kana minal musyrikin sama dengan tadi jadi katakan Allah benarlah firman Allah yang benar firman Allah bukan kehendaknya mereka maka ikutilah millata Ibrahim Hanifah wa ma minal musyrikin. Dia tidak termasuk orang yang musyrik sama sekali, tidak ada kemusyrikan pada dirinya Nabi Ibrahim. Nah, kita kembali ke ayat yang ke-136. Yang benar kamu nyatakan Kulu amanna Al-Baqarah 136 nya kan Kulu آمنا بالله وما أنزل إلينا kamu nyatakan kami iman kepada Allah Qulu amanna billah Di samping iman kepada Allah lanjutannya wa ma unzila ilaina kami juga iman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada kita ini adalah Al-Quran ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad tapi untuk kita semua. Sehingga dikatakan wa ma unzila ilaina dan apa aja yang diturunkan kepada kami kami orang Islam dan juga kita mempercayai wa ma unzila ila ibrahim Wa wa wa وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما Musa wa Isa wa أوتي النبيون من Rabbim. Kami juga meyakini mempercayai semua apa yang diturunkan kepada para nabi Pada Nabi Ibrahim Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya kepada Nabi Isa nah, itulah agama kita Orang Islam belum benar imannya kalau tidak mau mempercayai semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Memang kewajiban kita kita mengamalkannya mengamalkan Al-Qur'an. Yang diamalkan Al-Qur'an. Tapi kita wajib mengimani semua nabi itu diberi wahyu oleh Allah, diberi kitab oleh Allah. Walaupun yang disebut dalam Al-Quran kan hanya apa namanya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Tapi semua nabi itu diberi kitab oleh Allah. Semua rasul diberi kitab oleh Allah. Pada surat Al-Baqarah ini ayat yang ke 213 menunjukkan semua nabi itu diberi kitab pada surat 2 100 213 mohon maaf 213 di sana karena nasu ummatan wahidah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه dulu umat manusia itu menyatu tidak berbagai macam agama tidak boleh jadi tempatnya pun masih menyatu karena sumat wahidah kemudian mereka berselisih bertengkar berbeda pendapat nah, dengan demikian fab'atsallahu nabiyina mubashirina mundzirin kemudian Allah mengutus para nabi ditugaskan untuk mubashirina wa mundzirin mengingatkan, memberikan kabar gembira yang mau iman dengan nanti di akhirat mendapatkan satu kebahagiaan yang abadi. Yang gak mau akan mendapatkan siksa yang kekal di neraka. Mubashirina mundirin wa anzala ma'humul kitab bil Allah menurunkan bersama para nabi tadi kitab dengan benar. Nah, itu begitu. Jadi kita wajib mempercayai bahwa semua nabi, semua rasul itu diberi kita oleh Allah. Tidak terkecuali. Tapi yang disebut dalam Al-Quran hanya ada empat itu saja kan. Nah, begitu juga pada surat yang ke-57 sama. Ayat 25, surat 57 juga dikatakan, Laqad sana maka di belakang, di sana Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus utusan-utusan kami. Laqad arsalna sulana bil bayyinat dengan membawa bukti-bukti mukjizat atau bukti-bukti yang nyata. Wa anzalna ma'ahul kitab kami turunkan bersama para rasul tadi Alkitab wal mizan neraca keadilan liyakuman nasu bil agar dia menegakkan hukum dengan adil di antara para manusia itulah kitab standar untuk menegakkan keadilan eh, kenapa kita hanya mengamalkan Al-Quran Padahal disuruh mengimani semua kitab. Kan kita disuruh menyatakan iman kepada Allah, iman kepada yang diturunkan kepada kami, dan iman kepada yang diturunkan kepada para nabi. Tapi kita hanya diperintah untuk mengamalkan Al-Quran. Tidak usah juga mempelajari kitab-kitab yang lain. Cukup dengan Al-Quran. Karena di dalam surat yang ke-98 di sana ayat 2 dan ayat 3 lam yakunil itu surat al-bayyinah lam yakunil ladina kafaru di sana ayat 2-nya rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah yaitu seorang rasul rasul dari Allah rasul utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah dia membacakan lembaran-lembaran yang disucikan fiha di dalam suhufan mutahharah kutubun qayyimah isinya kitab-kitab yang lurus. Lihat catatan kakinya. Yang dimaksud dengan kutubun qayyimah adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dahulu, misalnya Taurat, Injil, Zabur yang masih asli. Jadi di dalam Al-Quran terdapat isinya kitab-kitab yang dulu diturunkan kepada nabi-nabi tapi yang tidak mengalami perubahan itu ada di dalam Al-Quran. Sehingga kita tidak usah mempelajari kitab-kitab itu. Satu contoh, apa namanya? Kalau kita ingin tahu kisahnya Maryam, ini nggak usah mencari di dalam kitab Injil atau kitab yang lain Nabi disuruh membacakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Pada, ini contoh saja, pada surat 19 ayat yang ke 16. Assalamualaikum Assalamualaikum Walkur fil kitabi Maryam. Walkur fil di Maryam. Kisahkanlah di dalam Al-Quran tentang ceritanya Maryam. Jadi kalau mau menceritakan kisahnya Maryam dari mana? fil kita di Maryam. Betul kan pada ayat 16 surat 18 jadi nggak perlu kita mau cari kisahnya Nabi Isa nyari nah ini kita ada oh, enggak Wazku fil kitabi Maryam kisahkanlah di dalam kitab Al-Quran tentang kisahnya Maryam begitu juga terus kisahnya Nabi Ibrahim kisah Nabi Musa nah itulah dari situ maka kita kepada semua kitab wajib beriman tapi mengamalkannya adalah mengamalkan Al-Quran karena dalam Al-Quran sudah tercakup semua isinya kutubun qayyimah semua kitab yang dahulu yang masih lurus ada di dalam Al-Quran itu itulah jadi وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون kita tidak boleh membeda-bedakan antara Rasul satu dengan Rasul yang lain dan kami adalah orang Muslim kami tetap menyatakan di hadapan mereka kami orang Muslim itulah perintahnya mereka mengajak oh silakan mengajak tapi kami punya prinsip wa nahnu lahu muslimun. Kami adalah berserah diri hanya kepada Allah atau kami adalah orang-orang yang muslim. Ayat ini ayat 135 itu sama dengan di surat 3 ayat yang ke-84. Surat 3 ayat 84 di sana juga dinyatakan ul amanna billah ayat 84 kul amanna billah wa ma unsila alaina wa ma unsila ala ibrahima wa ismaila wa ishaq wa yaqub wal asbati wa ma utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Jangan seperti orang-orang yang mengatakan mengikuti Nabi Musa. Orang-orang Yahudi menolak Nabi Isa itu sebagai nabi, juga tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Orang Nasrani tidak mempercayai Nabi Muhammad tapi kalau kita mempercayai semua Nabi kan kita terkecuali la nufariqu baina hadim min usuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi prinsip kita adalah la nufariqu baina hadim minhum semua utusan Allah semua adalah mendapatkan wahyu dari Allah diberi kitab oleh Allah wajib kita percayai. Nah itulah. Kalau kamu sudah begitu, fa'in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Kalau imannya sudah demikian, berarti itu iman yang benar. Tapi kalau mereka tidak iman seperti iman kita, fa'innamahum fi syiqaq. Mereka dalam perselisihan dengan kita. Fasayatfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Baik itulah prinsip di dalam agama kita Memang dalam kehidupan itu wajar kita pun juga berdakwah mengajak orang lain kepada agama kita, tapi kita ikuti aturan-aturan Al-Quran, bahkan aturan negara bagaimana kita harus mengajak orang lain. Jangan lantas kita menyalahi aturan-aturan Allah dan juga aturan negara di dalam berdakwah ini supaya tidak terjadi satu keributan antar umat manusia ini. Wajar-wajar saja orang beragama mengajak yang lain. Tapi tidak ada paksaan la ikraha fitin qad tabayyana usdu minal hai Ya kan sudah jelas kan bahwa dakwah berjalan tapi tidak ada paksaan. Mereka mengajak oh ya hak mereka juga. Tapi jelas surat 2 ini 256-nya la ikraha fitin tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Tapi kalau sudah dalam agama Islam, kita harus mentaati aturan-aturan agama Islam. Dan jelaskan setelah ayat kursi 255 256 la ikraha fitin. Baik, ada yang perlu disampaikan? Silakan. Cukup? Ya, silakan, Pak. Nah, kalau yang disebut ahli kitab di dalam Al-Quran, menurut para ulama-ulama salaf, ini adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Kita bukan ahli kitab. Oh ya, kitab itu Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Alkitab Bapak lihat di situ adalah maksudnya Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan di mutaki. Tapi kita bukan disebut dengan ahlul kitab. kitab ya ahlul kita Itu semuanya ditujukan bukan kepada orang Muslim. Tapi ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya ahlul kitab. Kalau Muhammad Abdu menambah pendapat dia namanya ahlul kitab bukan hanya Yahudi Nasani yang ada di zaman Rasul yang diketahui dan interaksi di Medina hanyalah Yahudi Nasani tapi yang lain pun menurut Abdul juga ahlul kitab bahkan Konghucu dan apa namanya Buddha itu adalah ahlul kitab Siddhartha menurut Abdu itu adalah Nabi. Om Penghujung juga menurut Abdu adalah Nabi dengan argumentasi dia bukti-buktinya walau alam hanya setelah itu terjadi penyimpangan penyimpangan tapi ahli kitab jelas-jelas itu bukan orang Islam nah, kita bapak lihat ya pada surat 3 misalkan ayat 29 Qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir wala yahrumuna ma haramallahu rasula dinu dirah minal ladina utul kitab Pangilah orang-orang yang enggak beriman pada Allah dan hari akhir Tidak mengharamkan yang diharamkan oleh Allah. Tidak beragama dengan agama yang hak siapa? Minalladina utul kita Di antara orang yang telah diberi al kitab sebelum kamu. Ya kan jelaskan itu kan? Jadi orang ahli kitab mereka nggak benar imannya. Sehingga disuruh memaksa dia membayar pajak jadi dalam komunitas Madinah itu ada Muslim, ada Ahlul Kitab. Ahlul Kitab disuruh bayar pajak. Kalau nggak mau paksa itu. Ujungnya ayat kan itu ayat 29 surat 9 Pak ya. Mohon maaf tadi salah saya nyebutkan surat 29 ayat yang ke 9. Mohon maaf surat 29 ayat yang ke 9. Di sana Orang yang diberi kitab jelas bukan orang muslim. Bukan orang mukmin. Surat 9 29. Qatilul ladina la yu'minuna billah. Ya kan? Mereka disuruh maksa sampai mau bayar Pajang berarti bukan orang Islam di situ. Dan tadi pada surat 98 tadi juga lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab al namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Semua itu ahli kitab adalah bukan orang-orang muslim. Kafir ahlul kitab. Eh, mungkin Bapak mau menyampaikan lagi. Nah, begini, ya secara akal kita hanya saja dalam Al-Quran minalladzina utul kitab min qablikum orang diberi kitab sebelum kamu kan nah itulah sehingga dipanggil ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah loh tadi kan pada surat 3 tadi ayat yang ke apa namanya tadi 8 eh, 73 kan ya ahlul kitab lima tahun tahun bisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa qala ta'ifatun pada ayat 72 nya eh, apa namanya eh, betul 72 eh, kalau ta'ifatan 71 70 dipanggil ya ahlal kitab. Lima talbisunal haqqa bil batil. Masa ini orang mukmin? Bukan orang mukmin kan surat tiga tadi kan? Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum tak lamun Ada kan? Terus juga sebelumnya ya ahlal kitab lima takfuru nabi ayatillahi wa antum tasyhadun kenapa kamu mengingkari ayat Allah sedangkan kamu adalah tahu kalau ayat Allah Al-Quran itu benar nah dalam istilah kita namanya orang Islam ini bukan ahlul kitab mereka yang pintar Al-Quran dikatakan dengan ahlul Quran orang yang ahli di bidang Al-Quran jadi supaya tidak ada keserupaan gitu. Memang betul orang Islam itu berpegang teguh kepada kitabullah yaitu Al-Quran. Sehingga mereka disebut dengan Ahlul Quran. Hadisnya Nabi kan begitu. Memanggil, ya Ahlul Quran, ya Ahlul Quran. Jangan sampai kamu tidak bangun malam. Kan, kan gitu kan. Al-Quran disuruh bangun malam untuk melancarkan Al-Qur'annya yang dihafal itu. Itu panggilannya Rasul memanggilnya dengan ya ahlal Quran, tapi bukan ya ahlal kitab. Nabi mendoakan Ibn Abbas ketika baru lahir dikatakan apa? Itu adalah disuruh supaya pandai terhadap fikih dan agama. Tidak dikatakan pandai terhadap kitab kita jauh tidak. Baik mungkin itu penjelasannya. Jadi kita tidak disebut dengan ahlul kitab, tapi ahlul Quran itu yang pintar al Quran. Yahudi Nasrani disebut dengan ahlul kitab. Baik, ada kawan punya mohon maaf. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.